Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi la yazalu li'ibadihi yatakarramu ya wa yamun. Alhamdulillah. الذي تفضل لبعض عباده بأنواع الخيرات والكرامات الحمد لله الذي أنعم على عباده في الدنيا وبعد الممات والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا كما أكرمت لأحبائك بأنواع الخيرات والكرمات والحسنات فأكرمنا بها اللهم يا ربنا كما تفضلت لهؤلاء بأنواع الفضائل فتفضل علينا اللهم يا ربنا أكرمنا في الدنيا وبعد الممات برضاك إنك أنت الكريم المنان اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا طابة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang kami cintai, kami hormati, kami muliakan, yang kami syukuri kehadirannya di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini akan dicatat sebagai amal baik yang akan menjadi saksi kelak di saat kita menghadap kepada Allah sebagai saksi-saksi kebaikan. Sehingga di saat itu Allah akan melihat kita dengan kasih sayangnya dan siapapun yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya maka Allah tidak akan menyiksanya. Kita masih di dalam mukaddimah mendidik anak sebelum kita membaca kitab hikmahnya Ibn Atta'ila As-Sakandari. Pada pertemuan yang lalu, kita sampai kepada pendidikan anak setelah lahir. Saat ini ini ada catatan kita akan berbicara persiapan bulan Roma, bulan Maulid, tetapi akan kita undur pada pertemuan minggu-minggu yang akan datang. Jadi sebelum Maulid Nabi nanti kita ada satu pengajian yang berbicara tentang bagaimana mempersiapkan bulan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita semua tidak ragu lagi untuk mengadakan acara tersebut. Tapi insya Allah akan kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan ini kita untuk berbicara tentang mendidik anak di saat anak sudah terlahir. Setelah kita akekai, kita beri nama yang baik. Maka ada pendidikan anak yang harus kita lanjutkan. Kita berikan kepada mereka. Yang pertama adalah hadonah hadonah itu perawatan khusus yang sifatnya jasadi tapi punya makna rohani jadi anak dirawat oleh orang tuanya secara psikologi itu nanti akan mendekatkan hati sang anak kepada orang tua dan juga memberikan makna menghidupkan nurani kelembutannya karena dia merasa mendapatkan kasih sayang di masa-masa tumbuh Hadonah itu adalah masa perawatan seorang ibu mulai dari usia 1 sampai diperkirakan usia 7 tahun kasih sayang yang khusus ini. Maka di sini ditonjolkan ibu. Maka sebetulnya meninggalkan pendidikan terhadap anak, rohnya anak, psikologi anak, jiwa anak, jika ternyata anak di saat usia-usia seperti itu tanpa ada uzur tidak diberi oleh sang ibu kasih sayang. Mungkin karena orang tuanya sibuk atau yang lainnya. Dan oleh Islam diperhatikan sampai jika terjadi naudzubillah perselisihan antara bapak dan ibu lalu terjadi perceraian maka ketahuilah anak selagi di bawah umur tujuh tahun maka saat itu yang paling berhak adalah ibunya. Karena di situ ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya mulai dari menyusui, merawatnya, menelateninya dan juga mendekapnya memberikan pelukan yang hangat, yang indah dan itu hanya seorang ibu. Oleh Islam diperhatikan sampai di dalam persengketaan diupayakan agar anak ini bersama ibu. Maka sungguh mengherankan jika seorang ibu yang tidak bersengketa dengan suaminya lalu tidak memberikan pelukan yang secukupnya untuk sang anak. Memberikan kasih sayang yang secukupnya untuk sang anak akan tetapi lebih sibuk dengan urusan-urusan yang sebetulnya dia tidak butuh. Kecuali dalam keadaan darurat misalnya, subhanallah seorang anak tidak mempunyai seorang ibu, lain cerita. Atau seorang ibu ternyata ditinggal oleh seorang suami, maka saat itu dia pun Masya Allah harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tapi tetap kasih sayang secara khusus harus diberikan oleh seorang ibu, ini pendudukan jiwa. Sebelum rohnya nanti, roh ini ada orang membedakan antara jiwa. Jiwa maksudnya psikologi. Sehingga watak akan tumbuh di situ. Perlu sentuhan-sentuhan, pelukan dari seorang ibu. Maka kalau ada seorang anak menangis itu perlu untuk segera kita sambut karena anak kecil itu kalau menangis bukan saka, bukan dia itu karena sekedar ingin perhatian akan tapi sebetulnya tangisnya seorang anak karena dia tidak bisa ngomong dan itu kebutuhannya. Ini diantaranya. Dan yang paling paham itu adalah seorang ibu. Seorang bapak susah. Maka di itu dekatlah wahai ibu dengan anak di saat-saat usia semacam ini. Termasuk ya sebisa mungkin memberi susu ASI. Memberi ASI mulai dari ditinjau dari medis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. Kecuali darurat ada barangkali suatu ketika ibunya sakit atau tidak keluar air susu ini sebetulnya mana pendidikan kasih sayang yang bisa mampu untuk dilakukan. Khawatir jika mampu melakukannya lalu tidak melakukan nanti di saat memberikan pendidikan yang sesungguhnya juga tidak bisa memberikan. Ini seorang ibu kasih. Ternyuh dengan anak yang masih kecil lalu diberi. Kalau sudah di masa kecilnya tidak tiba terbiasa sang ibu untuk memberikan yang ia mampu untuk memberikan, maka di saat gede bisa saja dia trader. Maka ini anak kecil, mulai dari menyusui dan lain sebagainya. Dari segi medis, kedokteran, upayakan. Oh dari segi pengiritan lebih irit, tidak usah beli susu. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan susu ibu dibanding dengan susu apapun. Biarpun di promonya susu ini bisa mewakili begini-begini, tidak bisa. Tidak akan bisa mewakili. Maka sebetulnya para suster dan bidan ini jujur ya, nggak usah ditempelin itu ya. <laughs> Karena kadang-kadang di tempat prakteknya ditempeli susu ya, susu buatan itu. Padahal tidak. Yang paling menang adalah susu ASI. Bahkan sampai dianjurkan agar tidak kurang di dalam menyusui dua tahun. Ini sederhana kelihatannya, tapi ternyata maknanya penting, termasuk kedekatan ibu dan anak. Kemudian setelah itu mungkin anak sudah mulai bisa berbicara. Mulai anak bisa melihat Mulai anak bisa mendengar. Maka di saat itu perdengarkanlah dengan sesuatu yang mulia. Biasakan dengan hal-hal yang baik. Perlihatkan hal-hal yang baik. Jangan meremehkan dia belum paham. Kadang-kadang kan anak kecil belum paham. Sampai mohon maaf sebisa mungkin jangan melakukan sesuatu. Mohon maaf hubungan suami istri. Di depan anak biarpun anak masih kecil belum paham. Apalagi tontonan-tontonan yang haram. Jangan dibiasakan mata anak. Anak kecil tidak dosa, tapi orang tua yang ngajari nggak benar. Diperlihatkan yang baik, karena itu nanti akan melatih. Karena namanya barokah, rohaniat, nafahat, nur, cahaya, sesuatu pemberian Allah yang tidak terlihat, yang sifatnya maknawi, itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun, termasuk anak kecil. Makanya kalau kita dekatkan ke majelis yang mulia, itu pendidikan. Kita sudah sering berulang-ulang cerita, kita tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil yang mengaji di tempat kita ini. Biarpun dia jerit, dia ngomong nggak apa-apa karena kita ingin bahasanya rohnya ini mendengar sesuatu yang mulia. Telinganya apa? mungkin dia dengar macam-macam, mungkin tidur. Tapi ketahuilah, anak-anak yang semacam ini akan terbimbing. Dan ini termasuk bentuk pendidikan. Kita mendengarkan di telinganya hal-hal yang mulia, agar ia melihat sesuatu yang mulia, agar dia membiasakan meniru kalimat-kalimat yang mulia. Di rumah pun mumpung ya anaknya masih kecil. Ini untuk sama-sama belajar. Kadang Masya Allah yang diperdengarkan adalah mungkin lagu-lagu yang menjadikan Rasulullah murka. Sehingga anaknya lebih hafal dari ibunya. Tanpa disadari. Masya Allah. Ini perlu kayak begini pendidikan. Orang harus tahu tujuan kita itu apa. Hidup ini berapa tahun kan begitu. Membiasakan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana anak bisa kita arahkan kepada yang baik. Orang tuanya sendiri tidak pernah memberi contoh. Mulai dari yang kecil. Kemudian dibiasakan misalnya. Untuk tidak bohong. Biasakan untuk tidak bohong. Karena bohong itu berlatih. Misalnya kalau ada anak melakukan kesalahan lah kok ngaku. Marahnya sederhana. Tapi kalau bohong, nah ini lebih keras. Cuman kadang-kadang orang tua itu nggak sadar di saat anak itu ditanya lalu jujur malah dipukul ya kalau bohong aman, akhirnya mengatakan enakan bohong ya. Ini bohong. Jadi kejujuran ini perlu ditanamkan mulai kecil. Sehingga orang biasa bohong itu adalah bukan dari yang gede, dari yang sepele. Ditarik. Ada tamu, gara-gara nggak -gara pengen nemui saja bilang sama anaknya, nak kasih tahu, mama nggak ada, Nah, akhirnya apa? Pak, pak, kata mama di dalam, katanya mama nggak ada. Nah, pinter tuh anaknya. Cerdas anaknya. nggak bohong dia. Hanya ngasih tahu. Jadi kadang hal-hal yang semacam itu tidak pernah kita perhatikan. Dia anak itu bingung. Oh, mama ada kok bilang nggak ada. Tapi tertanam di dalam hatinya. Oh, berarti kalau nanti saya nggak mau ya begitu. Tertanam sifat bohong di dalam diri sang anak. Halus. Jangan bohong. Maka bohong itu tidak tidak boleh jangan sampai anak kita kita ajari bohong. Kalau nanti kita mengajari anak kita bohong seperti itu tadi, ketahuilah pertama kali yang dibohongi nanti siapa? Orang tuanya sendiri. Sebelum nanti ia berbohong dengan Rasulullah, berbohong dengan Allah, berbohong dengan syariat, maka yang akan kena bohong adalah bapaknya dulu atau ibunya dulu karena dia telah mendapatkan pendidikan bohong. Termasuk yang lain lagi yang ketiga ya ini, membiasakan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Amanah. Amanah itu pendidikan. Ada kancing baju jatuh di jalan mau diambil. Nah, biarpun kancing baju. Apa sih perlunya kancing baju? Gak ada gunanya kan? Dan gak ada harganya. Yang kancing bajunya jatuh pun akan mencari. Tapi pendidikan. Nah, itu bukan milik kita. Tidak boleh diambil. Ada sebagian ibu malah ngasih anak itu ambil. Kan boleh bukan milik kita mah nggak apa-apa sedikit kok. Kecil bukan apa-apa, ada apa-apa. Ah, akhirnya mikir, berarti yang kecil nggak apa? Apa? Akhirnya barang gede pun dianggap kecil, akhirnya diambil. Jadi termasuk pendidikan seperti ini penting. Bagaimana anak itu menjadi takut kalau bukan barangnya adalah tidak boleh. nggak boleh. Belum ngerti halal haram, tapi terlatih. Kalau haram nak ngambil barangnya orang lain haram, nggak paham itu anak. Mengambil barangnya orang lain dosa. Nggak ngerti tidak dosa? Ya dosa. Tapi nggak paham dia. Tapi udah kita latih, nggak boleh. Bukan milik kita. Nanti beli sendiri. Nah ini baru milikmu. Ini perlu dididik mulai dari kecil. kandang suruh ngambil, nggak apa-apa tuh. Milik kakakmu, kakakmu baik kok. Nggak, izin dulu nak. Izin, diambil enggak, baru dimarahin. Nah, tadi nggak izin kan? eh, enggak boleh. Gara-gara ada izin. Izin karena bukan milik kamu. Terbiasa itu nanti. Izin. Dididik kayak begitu dari yang kecil untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Yang lain lagi dididik tidak ngiri. Ini kadang orang trader. Sebab sifat ngiri itu muncul dari kecil. Ada anak itu ngirian. Ini dikasih isi. Kadang-kadang mak miliknya sendiri langsung dimakan cepat habis lalu minta milik kakaknya ini juga enggak hmm, dedek nggak boleh kenapa dedek makannya cepat-cepat ayo mau minta milik kakak kan nggak boleh sudah dibagi sama mula-mula berat mungkin tapi terlatih terlatih sudah ngerti makanya nanti kedua kalinya ketiga kalinya dia juga nggak ngebut makannya bahkan mungkin awet-awetan daripada saya habis duluan mungkin nanti setelah terakhir jadi akhirnya terdidik tapi kalau tidak pernah diperhatikan kadang orang tua tidak perhatikan kayak begini nih Bahkan mungkin, ya kasihan sama dedek yang kecil. Dedeknya tambah jadi, besok but-butan lagi. Oh, nanti mama pasti kasihan sama saya. Ada pendidikan kayak begini nih, agar ngiri. Ngirinya anak kecil mungkin hanya rebutan permen. Tapi kalau sudah terbiasa, rebutan waris tuh nanti. Di saat gede. Jadi perlu kayak begini-begini diperhatikan. Kapan itu? Di saat mereka sudah mulai berkomunikasi. Bisa mengambil, memberi, ya, mengambil, memberi, melihat. Ini kita didik. Nggak boleh Nah kemudian ada lagi bu. Tidak cukup mendidik. Tapi kadang ada sabar bu. Kadang orang tua ini menganggap anak kecil kayak anak dewasa. Anak itu diam-diam mengidolakan orang tua loh ya. Mau tidak mau. Karena selama ini figur yang paling baik untuk dia adalah orang tua. Dia menggendongnya, menimangnya, ngasih makan dan sebagainya. Maka anak itu cenderung niru orang tuanya. Maka siap-siaplah ditiru ya. Sehingga kadang kita bisa melihat orang tuanya itu lihatlah anaknya nih. Nah, kalau anaknya lagunya dangdut berarti ibunya hobi itu. Kalau anaknya tiba-tiba di luar kok joget yang macam-macam berarti ini mungkin di rumahnya ngelihat begitu. Nah, ini karena idolanya adalah ibunya. Nah, itu di dalam kejelekan terlihat, di dalam kebaikan. Kalau di dalam kejelekan kadang kita nggak cermat. Kalau meniru anak kita meniru kejelekan kita, kita nggak cermat. Tapi kadang-kadang meniru kebaikan kita nggak sadar. Jadi kalau ada anak melakukan sesuatu, itu jangan langsung dengan akal kita yang kita sesuaikan dengan kita. Tapi kita kita akal kita memahami anak kecil. Contoh. Ada anak kecil tiba-tiba langsung lagi belepotan lumpur. Celananya lumpur, kakinya berpenuh lumpur. Naik ke musola di sajadah abahnya. Coba tempat sholat. Marah tidak orang tua? Hah? Marah. Padahal salah marah. Karena anak itu sebetulnya karena niru bapaknya ingat bapaknya kemarin sholat di situ. Dia pengen niru sholat sebetulnya. Cuman karena dia tidak ngerti caranya sholat ya. Makanya habis kena lumpur, habis main lumpur langsung ke tempat musola. Kalau sudah begitu perhatikan dulu, cermati dulu. Oh, ya Allah, dia niru saya. Aduh dedek pinter sholatnya. Ngalah cuci saja dah. Cuma nanti kalau sholat mandi dulu dedek. Masih umur tiga tahun, masuk akal. Kalau dia melakukan kayak itu. Cuman kadang orang tua itu jangan tiba-tiba lalu anaknya ke musola dipukuli. Kamu ini nakal, Ngotori sholat, Tahu enggak buat mama sholat najis. Nggak ngerti najis. Akhirnya besok mau sholat males lagi. Giliran tujuh tahun suruh sholat susah. Nah ini. Ada orang mengatakan kenapa anak saya umur tujuh tahun suruh susah. Suruh sholat kok susah. Selama ini gimana caranya? Sudah dilatih tidak dekat dengan musola. Kencing di musola yang namanya anak kecil. Yang salah orang tua tidak pernah melatih barangkali kalau anaknya kencing di mana-mana. Ini kadang-kadang begini emosi orang tua. Kadang-kadang komunikasi dengan anak kecil itu dianggap kayak orang tua salah. Makanya kadang-kadang kita ngomongnya kan jadi pelet, ya. Pelat kok pelet, ya. Jadi pelat kayak anak kecil. Ini wajar maksudnya itu bukan dalam urusan bicara, pemahaman pun begitu. Kita harus menyesuaikan kita dengan anak kecil marah sama anak kecil di saat melakukan satu pekerjaan yang sebetulnya dia tuh pengen baik. Nah, cuman ada kadang-kadang Masya Allah biasanya kurang kasih sayang, itu anak itu ada iseng, caper, biasanya kurang kasih sayang. Sebab merasa di saat dia berbuat ulah itu lalu diperhatikan. Maka itu tertanam. Mohon maaf biasanya ini anak yang semoga jika ada anak yatim itu segera diperhatikan. Kadang-kadang salah didik anak yatim merasa dikasih sayangi lebih karena dia kurang ah, pertama enggak anak yatim kan pertama kurang kasih sayang. Setelah itu diambil oleh seseorang, bisa saja kasih sayangnya ini adalah numpuk. Pertama kasihan bukan kasih sayang saja. Kasihan karena anak itu sehingga di saat melakukan kesalahan tidak bisa marah. Karena apa? Yatim bikin kualat satu. Kedua setelah itu merasa bahwasanya Justru di saat dia berbuat ulah malah diperhatikan. Ini tertanam. Dan ini kadang-kadang susah dihilangkan kayak begini-begini. Secara psikologi, secara kejiwaan begitu susah dihilangkan. Sehingga anak ini kadang-kadang bikin ulah, bandel dan sebagainya. Maka kalau kita punya anak bandel, itu biasanya ya prosesnya ini umumnya ada sunnat ya. Sunnatullah itu artinya apa? Sebabnya itu seperti ini. Biarpun bisa saja seorang anak dididik oleh orang tua yang baik, lembut, kasih sayang, ternyata anak itu bandel. Jadi kita harus sabar dengan ber, berinteraksi dengan anak yang usia-usia mulai diajak bicara, mulai ngomong. Sampai kalau dalam tradisi Jawa, orang tua pun ngomong sama anak kecil dengan bahasa halus. Membiasakan agar anak itu apa? Ngomong dengan orang tua dengan bahasa halus basah. Jadi kita dengan anak kecil tuh nggih nikah sinten, asmane sinten. Anak kecil. Kenapa ada hubungannya dengan anak kecil? Anak kecil dia. Tapi kenapa kita mendidik? Lah itu sebetulnya diterapkan kayak begini-begini. Urusan pakaian lain lagi. Urusan pakaian kadang-kadang kita ini mendidik anak kita itu kemuliaan dan nilainya seorang anak, nilainya manusia, seorang wanita atau seorang laki-laki di bajunya. Aduh dedek kalau pakai baju ini cakep. Baju. Aduh gandengnya pakai baju ini. Tidak disadari. Ini adalah menjerumuskan. Menanamkan kepada anak bahwasanya nilai kemuliaan adalah pada baju. Ini salah. Sehingga merasa bahwasanya kemana-mana dia harus pakai dandan yang bagus supaya orang menyanjung karena bajunya. Giliran dia kumpulan dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak menutup aurat, tapi itu disanjung-sanjung, dia tidak menyadari, berarti aku harus pakai baju semacam ini. Kalau ada seorang bapak, ternyata di rumahnya anak putrinya tidak mau pakai jilbab, coba, kenapa? Jangan disalahkan sang anak. Selama ini dikenal kenapa oleh sang bapak? Dikenal kenapa kepada sang bapak? Karena tidak pernah dikenalkan makna kemuliaan. Ini kemuliaan. Kalau pakai baju, kemuliaan pakai baju adalah bajunya Rasulullah. Bukan karena baju begini. Ini yang diajarkan Rasulullah. Nah. Ini di saat anak mulai ngerti memilih. Makanya kalau ada anak nggak pantas bajunya jangan dicaci. Kamu nggak pantas pakai baju begitu. Itu ternyata juga mendidik untuk memberi nilai pada seseorang itu adalah dengan bajunya. Kemudian biasanya menjadi gengsi. Lah ini gengsi, kadang-kadang orang tua yang ngajari gengsi. Ini dedek jangan pakai itu, nggak bagus, malu. Gengsi. Biasakan dengan sederhana. Anak nggak ngerti anak kecil itu. Hal-hal yang semacam itu tidak pernah ngerti. Pakai baju robek, nggak robek, tambalan nggak mengerti. Cuman biasanya ini anak itu juga bahan sombong buat orang tuanya. Dandanya macam-macam dan sebagainya. Bagus, tidak apa-apa. Menghormati anak, diberi baju yang bagus dan sebagainya. Akan tapi jangan ditanamkan anak itu mempunyai penilaian akan kemuliaan adalah dengan bajunya. Ini adalah barangkali uh, sekalumit karena kita akan membaca hikam. Nanti akan kita lanjutkan lah. Kalau sudah anak mulai tamis umur tujuh tahun sampai akil balik dan akil balik sampai pernikahan lah inilah yang biasanya dibahas lebih banyak sebelumnya tidak pernah dibahas sehingga saat itu mulai dipilihkan sekolahannya, eh tak tahu belot, tiba-tiba mau dipondokkan, berantem sama bapaknya, tiba-tiba lah ini. Ini kapan? Setelah usia tamyiz. Ini kan sampai tamyiz. Sampai tamyiz itu dibiasakan. Mereka tidak perlu syarah. Makanya kalau ada seorang bapak itu marah dengan anak, itu tidak pernah mengerti anak itu itu hak-hak atau batil. Taunya adalah muka bapaknya serem. Itu saja. Baik. Jadi ini adalah masa-masa anak mulai diajak bicara. Apa di antaranya tadi? Kita perkenalkan di telinganya kalimat yang baik, matanya kita perlihatkan yang baik, termasuk anggota tubuhnya kita bawa ke majelis-majelis yang mulia kayak semacam ini, tempat-tempat masjid, kita datangkan ini, Masya Allah. Ingat suatu ketika ada seorang ibu tua. Seorang ibu mempunyai anak. Anaknya mempunyai anak. Tiba-tiba cucunya itu dibawa ke tempat wisata. Katanya apa? Mumpung liburan diajak main, main. Ketahuilah, anakmu tidak butuh itu semuanya. Anakmu tidak butuh itu semuanya. Sebab apa? Dunianya adalah yang ia ketahui saja. Kalaupun engkau hibur hari itu dengan sesuatu di sekitarnya bisa. Tapi kalau kau bawa tempat wisata, dia akan terkenang. Mulai nanti saya pengen ke Teluk Popoh. Saya pengen ke Perigi kalau di Jawa Timur. Saya pengen ke ini. Jadi itu adalah kenangan-kenangan itu membawa. Suatu ketika dia akhirnya pengen. Tidak usah diperkenalkan saja pada tahu sendiri ya. Apalagi sama bapaknya dibawa. Nah ini coba. Itu anak-anak itu tidak pernah dikenalkan itu pada pada keluyuran ke sana karena temannya ngajak ke sana. Bagaimana jika bapaknya? Tapi kan keluarga liburan keluarga. Subhanallah ya, barangkali kita kurang cermat. Biarpun liburan keluarga, tetapi makna yang tertinggal di dalam diri anak bukan masalah keluarga. Aku pernah ke sana, yuk ke sana lagi. Bapak ibunya nggak bisa nemani sama temennya. Pertama temennya yang baik, temennya yang baik nggak ada. Eh ketemu temennya yang tidak baik, maka itulah terjadi kebejatan. Jangan diperkenalkan kepada sesuatu yang dia tidak butuh. Makanya kayak mainan itu sederhana. Kalau zaman dulu tuh mainan anak-anak sederhana. Sandal yang dijadikan motor-motoran sama bekas kulit jeruk beres. Hah. Itu beres. Tapi sekarang macamnya macam ini ya. Wah, pakai remote segala macam. Ini adalah perkembangan ya. Dan sebetulnya sama-sama. Kalau bahasanya yang jual membangkitkan kreativitas anak dan itu sekaligus menumbuhkan kecerdasan. Itu kata yang jualan ya. Orang dulu nggak pernah main begituan juga cerdas. <laughs> Ini ini bayangkan. Baik. Cuman anak-anak jangan sampai. Tapi kalau sudah anak melihat Anda punya keinginan, ini problem. Melihat pengen sampai ngiler barangkali. Pengen main ini, pengen main itu. Nah itu semua karena dari tontonan dibiasakan. Maka selagi anak tidak tahu jangan dikasih tahu hal-hal yang tidak perlu. Jangan memberitahu sesuatu yang ia tidak butuh. Kaidahnya begitu. Kalau sesuatu yang ia butuh, nggak apa-apa. Dia butuh rohaniat, majelis. Itu na itu namanya pesantren. Pesantren itu apa? Tempatnya orang-orang menuntut ilmu. Itu namanya kampus buat sekolah, nuntut ilmu. Ini masjid buat sholat. Lah ini baru. Dia kenal, jadi ngerti. Baik, ini saja insya Allah. Mari kita lanjutkan kepada pengajian hikam. Hikmahnya Ibn Atta'ila As-Sakandari. Al-Hikmah Al-Hadiyah Wal-Arba'una. Hikmah yang ke-41. Qala Al-Musannifu Rahimahullah Ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharin amin il anqal al hikmah al hadiyah wal arba'un hikmah yang ke-41 dikatakan oleh bin Athaillah as dari al ajabu kullul ajab sungguh heran dan mengherankan sungguh sangat mengherankan mimman yahrubu orang yang lari mimma lang lahu andu dari sesuatu yang ia tidak bisa terpisah darinya. Wayatlubu lalu mencari malabako alahu ma'ahu sesuatu yang tidak selalu bersamanya. Maka orang itu namanya fa'innaha ta'mal kulub. Ini cerita tentang satu kaum. Satu kaum yang buta hatinya fa'innaha. Maka orang tersebut, kaum tersebut ta'ma la ta'mal absaru bukan matanya yang buta walakin akan tetapi ta'mal qulub hatinya yang buta allati fis sudur yaitu hati yang ada di dalam dadanya sungguh mengherankan jika orang itu lebih mengejar sesuatu yang tidak akan menyertainya tidak bersamanya lalu meninggalkan sesuatu yang selalu bersamanya. Lari. Di sini digambarkan bahwa Allah akan selalu bersamanya. Kebersamaan Allah itu adalah bisa dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, rizki Allah. Kemudian yang disebutkan sesuatu yang bakal yang tidak abadi bersamanya adalah dunia. Wa yatlubu ma la baqa'a lalu mencari sesuatu yang tidak abadi dengannya. Maka dianggap oleh Ibn Atta'ilah asalkan dari sungguh mengherankan jika ada orang meninggalkan sesuatu yang ia butuh setiap saat lalu dia mencari sesuatu yang pada suatu ketika dia tidak butuh lagi. Waktu kita hidup di dunia, maka Allah akan memberi kepada kita rezeki. Yang memberi kepada kita kehidupan adalah Allah. Yang memberi makan kita adalah Allah. Yang memberi umur kepada kita adalah Allah. Yang memberi kepada kita baju adalah Allah. Yang memberikan kesehatan kita adalah Allah. Dan setelah itu kita mati, yang mematikan juga Allah. Kemudian karena anda adalah ahli iman di alam barzah, anda mendapatkan nikmat. Siapa yang memberi? Allah. Nikmat yang anda rasakan di alam barzah adalah yang memberi adalah Allah. Kemudian suatu ketika anda dibangkitkan. Ternyata di saat dibangkitkan anda menemukan kemudahan. Maka saat itu pun juga Allah yang memberi. Yang menggiring anda ke padang mahsyar lalu anda didekatkan ke telaga kausar adalah Allah. Lalu Allah, lalu kemudian anda bisa menyeberang siratul mustaqim itu yang menjadikan anda selamat adalah Allah. Sampai anda masuk surga yang memasukkan anda adalah Allah. Ini lihat, Allah akan selalu bersama anda di saat anda di dunia setelah mati sampai dibangkitkan lagi kemudian anda masuk surga adalah Allah. Begitu sebaliknya. Kalau selagi di dunia biarpun kita jahat Allah masih memberi kasih sayang memberikan nikmat kepada kita. Tetapi kita harus tahu setelah kehidupan di dunia ini kalau ada orang ahli maksiat siapa yang menyiksa nanti? Allah. Tidak bisa kemanapun tidak akan bisa pergi. Allah akan menyiksa. Dosa yang dilakukan di dunia akan diseksa Allah yang menyiksa dan tidak ada yang bisa bohong kepada Allah. Allah yang akan menyiksa dan di padang mahsyar rasa panik itu semua yang memberi adalah Allah dan yang mengangkat itu semua juga Allah. Maka orang akan merasa takut di alam di padang mahsyar. Sampai di saat ia menyeberang siratul mustaqim lalu ia kecebur yang menjadikan ia kecebur adalah Allah. Yang menyiksa di neraka adalah Allah. Lihat. Sama. Lah ini loh Allah Subhanahu wa taala dalam segala atau di tiga zaman di masa di saat saat kita di alam rahim Allah memberikan kepada kita subhanallah diberi makan kita tidak bisa jalan kita hanya diam saja di kandungan ibu kita Allah menyalurkan uh, vitamin, menyalurkan energi, menyalurkan kebutuhan-kebutuhan melalui ibu kita yang makan. Masya Allah. Allah yang kasih. Mulai di aram lahim, kemudian dilahirkan, kemudian sampai di alam barzah, kemudian sampai dibangkitkan kembali hingga masuk surga atau neraka. Lihat, kita butuh dengan Allah. Tapi kalau dunia, yang punya uang banyak, lihat. Uang banyak setelah meninggal dunia, tidak dibawa kecuali kain kafan. Itu pun bakal hancur. Semuanya ternyata ditinggal. Istri ditinggal. nggak ada istrinya mak temani saya dikubur. kubur. nggak ada. Anakku tersayang karena bapakmu mati besok. Nah, insya Allah temani seminggu dikubur. kubur. ada. Semuanya ditinggal. Lihat. nggak ada. Maka Allah. Nah ini. Maka sungguh mengherankan jika orang mengutamakan sesuatu yang bakal ditinggal lalu lupa bahwasanya ada yang bakal senantiasa menemaninya dengan kasih sayangnya dan bisa saja menemaninya dengan siksanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kita harus berpikir. Maka orang yang semacam ini yang tidak pernah berpikir yang demikian ini namanya dimakan takmal gulub, hatinya itu yang buta. Hatinya yang buta bukan mata bukan matanya yang buta, matanya memelek, tapi hatinya itu yang buta. Maka di sini Ibn Atta'ila As-Sakandari mengajak kita untuk merenungi bahwa ayo kita senantiasa berpikir, berpikir tentang keselamatan kita nanti. Mari kita mendekat kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang memberi kepada nikmat. Termasuk di saat kita membaca Asmaul Husna itu seharusnya bukan hanya lafad yang kita baca tapi kita hadiri Allahur Rahman Mananya apa Allah berikan kepada kita kasih sayang dan kasih sayang Allah itu sangat luas diberikan kepada orang yang taat dan orang yang maksiat sekalipun selagi itu di dunia. Tapi jangan sampai di sini tafakurnya tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ra Tapi ketahuilah Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat kasih sayang Allah. Tapi ingat nanti di padang di alam barzah ada kasih sayang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Kita dapat atau tidak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Al-Malik yaumid yaumaddin. Maliki yaumiddin. Yang akan merajai nanti di akhirat, di hari kiamat nanti. Jadi keadilan yang sesungguhnya Allah. Artinya apa? Kalau kita berbuat dolim sama orang, tidak ada. Kita nyogok di dunia bisa, tapi kelak tidak bisa. Benar, Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik Al-Quddus. Maha suci Allah. Dari menyerupai hambanya. Maka di saat itu keimanan tauhid yang muncul. Lalu kalau ada keyakinan-keyakinan yang salah. Maka saat itu segera dirubah. Assalam. Allah yang memberikan kesalam. Kebaikan. Kebaikan yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini maknanya adalah menghadirkan Allah di hati kita. Artinya kita selalu ingat Allah. Dan itu yang kita cari yang sesungguhnya. Karena di saat kita hidup sampai mati dan nanti dibangkitkan kita butuh kepada Allah. Nah ini loh yang harus kita cari. Maka sungguh mengherankan jika orang mencari sesuatu yang bakal dia tinggal. Lalu melupakan sesuatu yang melupakan sesuatu yang ia sangat butuhkan yaitu iman kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu digambarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Semua dari pembahasan Ibn Athaillah As-Sakandari ternyata terfokus dari dua. Bagaimana orang itu selalu tafakur bahwasanya dunia ini adalah hina akan menjadi mulia kalau sudah kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Rizki Allah yang tanggung. Tapi mengatakan dengan lidah itu mah gampang. Rizki Allah yang tanggung. Tapi diam-diam siapa yang ngasih ya? Kalau tidak kerja bingung tidak. Ada satu cerita Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menukil cerita dari ayahanda beliau. Ada satu orang soleh, seorang wali, sholat di masjid. Di masjid ada ketemu imam masjid. Lalu imam masjidnya bertanya, Syekh, dari mana engkau mendapatkan rizki? Dari Allah. Iya tahu dari Allah. Tapi masa enggak pakai sebab? Dijawab lagi. Bukankah Allah yang membuat sebab? Dari Allah. Iya tahu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi gak, gak mungkin begitu. Pasti ada sebabnya. Dari siapa? Siapa selama ini yang ngasih kamu makan? Orang soleh itu menjawab. Tetanggaku, aku mempunyai tetangga seorang Yahudi. Dia yang tahu keadaanku semacam ini. Dia kan buta ini orang soleh. Jadi pergi ke masjid itu pakai tongkat. Jadi orang Yahudi itu tahu keadaanku, maka dialah yang setiap hari mengirimiku makanan. Maka kata imam itu, oh ya sudah kalau begitu mah baru jelas. Masa bilang Allah, Allah saja yang ngasih. Baru jelas. Sebabnya adalah melalui orang Yahudi. Apa jawab orang sholat itu? Demi Allah, wallahi. Aku akan kodok sholatku selama ini di saat aku sholat di belakangmu. Sebab imanmu kurang. Waktu aku ngomong yang jamin Allah, engkau bingung. Di saat aku mengatakan yang menjamin orang Yahudi, ternyata imanmu lebih tenang. Ini kan problem ya. Ini, ini, ini satu, satu kisah, tapi memang ini mungkin terjadi kepada diri kita. Waktu kita ngomong Allah, ini hanya bisa di lidah saja. Tapi meyakini dengan hati kadang-kadang berat. Jujur saja. Langsung saja ustadznya diminta mobilnya. Kasih atau tidak? Nanti diganti oleh Allah. Allah biarpun yang minta juga terlaluan ya. <laughs> Tapi lihat, ini perlu di, kayak begini ini adalah perlu renungan. Memang kita tidak harus memberikan semua harta kita, tapi ini oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari diajari, maka ayo sebelum diambil oleh Allah dengan cara paksa, Wahai para hartawan dermawanlah engkau. Wahai orang yang sehat gunakan kesehatanmu. Wahai orang yang punya pangkat gunakan pangkatmu. Sebab setahun dua tahun lagi kau akan diturunkan oleh Allah. Yang punya pangkat dua tahun lagi ini. Dua tahun atau tiga tahun. Legislatif mana ini? Allah akan diturunkan oleh Allah. Maksudnya beringin. Bukan berarti karena Allah aku akan lepas semuanya. Oh tidak. Maksudnya ayo mumpung Allah memberikan kepadamu. Itu loh. Kekuatan Allah berikan kepadamu. Kekuasaan Allah berikan kepadamu. Harta Allah berikan kepada kamu kesehatan. Gunakan untuk yang Allah ridhoi. Nah ini maksudnya. Bukan berarti itu apa? Bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Itu maknanya apa? Ingat Allah. Allah. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Siapa yang ngasih pangkat? Allah. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Maksudnya gimana? Karena dari Allah, maka aku tidak ragu untuk menggunakan untuk Allah. Aku tidak ragu untuk memakai ini semua untuk Allah. Nah ini bukan berarti harus diberikan semuanya atau meninggalkan. Kita perlu orang Islam itu kaya, pengusaha hebat. Kita perlu orang Islam itu bisa membuat pesawat. Kita perlu orang Islam itu membuat HP yang benar. Perlu. Karena kita ini nggak punya. Kita itu memerangi. Kita itu telah diperangi dalam banyak hal. Maka kita harus ada orang pintar dalam ilmu kedokteran. Ada dikatakan oleh Syekh Mutawali Sa'ra'i. Man la ya'kulu bifaksih la ya'kulu biroksih. Kalau orang tidak makan dari jerih payahnya sendiri, maka dia tidak bisa ngomong dengan otaknya sendiri. Diatur oleh Allah, remote. Selama ini kita akan begitu. Senjata perang kita yang membuat musuh kita. Kan berarti mainan. Iya. Kalau kita lagi mau perang, siapa yang membuat senjata kita? Musuh kita. Unik atau tidak? Ya. Secara akal kita itu sadar atau Musuh itu tidak akan memberikan senjata kepada kita kecuali eh, eh gak ada nilainya itu dibanding senjatanya. Masa kita beli senjata ke musuh kita? Coba pikirkan. Lah ini perlu. Islam memang mengajarkan hebat. Harus ada ini bakarnya harus jadi ini. Tapi tujuannya yang benar nanti. Makanya kalau orang menuntut ilmu itu tujuannya benar, selama dia tujuan maaf, tujuanmu apa mencari ilmu? Bukan hanya sekedar nanti dapat duit banyak. Tujuannya Allah, Allah, ridha Allah, Allah. Nah ini, ini yang dimaksud. Carilah Allah dengan model apapun engkau. Kalau ingin jadi dokter, dokter yang kenal Allah. Jadi saya ingin mengabdi kepada Allah dengan kemampuanku. Tidak mungkin semuanya jadi ustadz semuanya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya dianjurkan jadi mufti. Jadi kalau Rasulullah habis nggak sholat, kemudian ngisi pengajian, yang mau ngaji-ngaji, yang bubar kerja, kerja. Jadi yang duduk dengan Rasulullah hanya tinggal beberapa orang saja, itulah yang menjadi Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, eh, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan masih ulama-ulama yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain kerja, tapi bekerja untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tujuannya sama, ini Allah ridho Allah, maka ada yang melalui jabatan, ada yang melalui kekayaan, ada yang melalui uh, keahlian kecerdasannya, macam-macam. Ayo, lah kita pingin semacam ini. Yang kita cari Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya dia ngambil fakultas kedokteran, ternyata ini sudah nggak benar, nggak sesuai dengan syariat Allah, harus berani mundur. Makanya sangat unik, dijamin bukan karena Allah kalau sekolah SMP saja harus nyogok dijamin tuh niatnya sudah nggak bener masuk SMA gara-gara pengen SMA favorit harus nyogok jujur cari ridho Allah Bismillahirrahmanirrahim al nyogok nggak ada nggak sah jujur nih para ibu barangkali ada ibu-ibu di sini memang harus banyak istighfar ya mungkin Insya Allah tidak baik-baik semuanya. Jika ada kemarin masukkan anak kita ke sekolahan, sudah terlanjur. Ya insya Allah jangan diulang lagi. Sebab seorang mukmin itu tidak akan masuk disengat kalajengking jengking di tempat yang sama. Ada nggak Bu? Ini ada lubang. Kemarin disengat kalajengking jengking. Besok duduk sini? nggak ada. Orang mukmin cerdas begitu. Tatanya apa? SMP ya Allah tobat. Aku dengar ceramah bu ya insya Allah nanti di SMA ndak akan nyogok lagi. Tamat SMP bingung. Masuk lagi nyogok lagi. Katanya pengen jadi pakar kimia, pakar ekonomi, pakar apa ndak tahu. Ini Berarti tujuannya yang salah. Nah ini yang diinginkan yang diinginkan oleh Ibn Atta'ilah as dari Jangan lupa maksud. Kamu bertujuan kepada Allah. Maka dunia itu jadi kendaraan. Karena dunia akan kau tinggal. Sehingga nanti kalau kita sudah masuk alam barzah. Semuanya itu akan tinggal. Enaknya dunia. Bagusnya dunia. Harta yang melimpah ruah. Karena anda ahli iman. Yang anda temui di alam barzah. Lebih dari itu semuanya. Lupa itu. Mana rumah yang mewah dulu? Lebih enak di saat di alam barzah. Dan begitu sebaliknya, sak sakitnya di dunia ini, kalau kita tidak punya iman, naudzubillah, waktu diseksa di alam barzah nanti, ternyata seksa itu menjadikan kita lupa semua keluh kesah yang ada di dunia itu, naudzubillah. Ayo, maka dari itu, kita semuanya harus berpikir akhirat. Berpikir akhirat yang serius, dan bukan hanya sekedar kalimat terucap, semuanya berusaha merubah rumah tangga kita. Perlahan ya, Mungkin dari keluarga yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik semakin baik. Mungkin saat ini yang baik hanya ibunya saja, besok suaminya. Terus bertahap sampai dicabut nyawa kita, kita dalam irama merangkak menuju kemuliaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, gunakan kemampuan Anda. Yang punya bakat jadi insinyur, jadi insinyur. Yang punya bakat jadi dokter lanjutkan. Dari putri-putri kita pengen spesialis-spesialis kandungan. Ayo menjaga kehormatan kaum wanita. Tapi tujuannya jangan begini kalau di Cirebon ini pasarnya bagus karena belum ada kandungan perempuan ah, hina itu sudah. Karena Allah dah mumpung yang sudah punya jabatan ayo mulai dari Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, setelah Camat apa? Atasnya Camat wali kota atau bupati, terus gubernur, ayo coba berapa tahun lagi? Nunggu nafas tidak bisa kita hembuskan lagi. Ayo semuanya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, jangan sampai hati kita buta. Kalau sudah hati buta, maka tidak ada yang bisa menolong. Kalau buta mata bisa ditolong, tapi kalau buta hati tidak akan ada bisa yang tidak ada yang bisa menolongnya. Baiklah, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai syarah keterangan dari hikmahnya Ibn Athaillah as dari yang ke-41. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada apa yang kita pelajari pada malam hari ini wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiro kami haturkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya atas pembacaan kitab hikamnya. Baiklah, kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan satu penanya dulu dengan menyebutkan nama dan alamatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto dari Arjanagun Desa Jungjang. Kepada Bayah yang saya hormati, saya akan tiga memberikan tiga pertanyaan. Yang pertama tentang masalah nikah. Kalau perempuan kan bisa diwakili oleh walinya. Sekarang yang terjadi begini, ada seorang lelaki mau menikah mau akad nikah dia itu masuk penjara. Jadi dia itu tidak boleh keluar untuk melaksanakan pernikahannya. Yang saya tanyakan, apakah lelaki tersebut itu bisa mencari wakil atau wali untuk menikahkan dirinya? Terus yang kedua, ada seorang orang tua yang tidak mengakui anak perempuannya ataupun sebaliknya anak perempuannya tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri, ini orang tua tersebut bisa mewakili menjadi wakil, apa sih? Menjadi, menjadi wali waktu anaknya menikah atau tidak. Terus yang ketiga, orang tua yang tidak mengakui anaknya dan anaknya juga tidak mengakui orang tuanya, ini anak tersebut bisa mendapatkan hak waris atau tidak atas jawabannya saya ucapkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan bulan Safar apakah bulan ujian itu? Soalnya di TV saya lihat bulan safar adalah bulan ujian. Bagaimana bisa melewati bulan-bulan tersebut supaya bisa lulus dalam ujian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya, ini masalahnya menyangkut dengan yang tadi dibicarakan, masalah pendidikan anak. Uh, saya berusaha mencoba mengalihkan e, gambar-gambar uh, di rumah. Sekarang ini kan di di anak-anak muda tuh suka dengan poster-poster yang idola mereka seperti siapa tuh Irfan Bahdim atau uh, Justin Bieber dan sebagainya lah gitu ya Bu ya. Nah untuk menghindari e, hal-hal uh, seperti itu, kami selaku orang tua mengalihkan gambar-gambar dengan e, memasang gambar-gambar wali songo diantaranya, terus para sahabat Nabi, ya. E, memang kami juga menerangkan kepada anak-anak bahwa itu hanya sebuah gambar, ilustrasi dari seorang pelukis, bukan gambar yang sesungguhnya. E, karena saya e, ada sahabat saya mengatakan bahwa hal itu kurang bagus untuk dipajang gitu katanya karena alasannya jarak yang begitu lama yang begitu jauh sekali uh, jadi uh, gimana cara menyikapi dan saya harus bagaimana katanya lebih baik memasang foto-foto diantaranya habaib-habaib gitu yang memang sudah jelas uh, adanya gitu ada nyatanya gitu. demikian mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pernikahan. Kalau seorang wali, walinya perempuan, itu boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ini banyak terjadi sebentar ini mungkin karena namanya orang kalau tidak punya pengalaman atau mohon maaf mungkin takut salah karena begitu hati-hatinya maka masalahkan kiai aku wakilkan untuk menikahkan, aku wakilkan kepadamu kiai untuk menikahkan putri saya. Maka sah. Adapun perwakilan boleh dengan SMS, boleh dengan telepon. Kalau perwakilan itu gampang. Kalau nikah dengan telepon itu aneh, nikah dengan internet juga aneh. Barangkali karena mungkin tidak sadar karena fikih itu gampang. Ada cerita tentang nikah dengan internet ya. Ada nikah dengan telepon. Maksudnya apa? maksudnya nikah atau maksudnya aneh-aneh? Kalau maksudnya nikah mah gampang, nggak susah coba nanti. Ini jawabannya ini. Jadi kalau laki kalau seorang bapak mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya jelas sudah umum. Tapi bagaimana jika saya seorang laki-laki mau menikah, ya? Untuk menerima pernikahan karena saya di penjara atau saya di tempat jauh, gimana? Sama, boleh. Jadi Mewakilkan ke orang lain untuk menerima boleh. Sehingga bisa saja ketemu wakil sama wakil. Makanya ibu kalau pengen anaknya menikah di Mekah, gampang. Wakilnya di Mekah. Satu wakilnya wali, satu wakilnya anak. Wakilnya yang laki-laki. Jadi langsung angkah tuka wazawat tuka. Aku menikahkan kau kepada perempuan ini, gini, gini. Aku ya boleh, ya, karena wakil. Jadi wakilnya wali di perempuannya, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama ini binti ini yang telah mewakilkan kepadaku. Kemudian wakilnya nerima, aku terima pernikahannya si fulana untuk begini, nggak boleh untuk dirinya ya. Untuk si yang mewakili maka sah. Jadi wakil dengan wakil sah. Jadi nggak susah. Coba ada nikah di internet ya. Ya pengen heboh aja. Fikih bukan heboh. Fikih itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau sudah ilmu hanya untuk heboh, untuk pamer, itu adalah sudah hina. Nikah telepon kita pernah. Kadang-kadang ada orang membahas nikah telepon. Apa sih permasalahannya? ya anaknya di Jepang, anak perempuannya di Jepang. Laki-lakinya di Amerika. Bapaknya di Indonesia. Pengen nikah lewat internet yang ada kameranya. Gimana hukumnya? Pertama, yang satu di Jepang, yang satu di Amerika, nggak ada ketemu kan? Baik. Biarpun sudah dinikahkan tetap tidak ketemu. Cuman cara nikah gampang. Kenapa harus pakai internet? Sekarang yang pengen nikahkan siapa? Bapaknya langsung. Baik, kalau pengen nikahkan bapaknya langsung, sederhana. Nikahnya di Cirebon. Terus laki-lakinya gimana? Suruh telepon aja mewakilkan kepada orang yang di Cirebon. Ya, dia aku wakilkan kepada kamu untuk terima pernikahanku. Selesai. Angkah tugas zuwa di Masjid At-Taqwa. Lihat, nggak pakai internet. Beres. Makanya yang mikir pakai internet itu tidak tahu apa yang dipikir. Pokoknya gampang lah, telepon-telepon. Nah, ada nikah internet nikah. Sampai di, waduh, nggak tahu ceritanya panjang. Apa yang dicari? LPK itu untuk solusi. Makanya betul, dalam kita belajar VK perbandingan, VK perbandingan itu ilmu sombong, kata guru kami Dr. Ahmad Toharian. VK perbandingan itu VK empat madhab itu VK sombong. Sehingga tidak mau disalahkan, maunya gaya-gayaan. Aku lebih tahu dari yang lainnya. Aku lebih hebat. Ingat kalau kamu punya ilmu jangan untuk pamer, untuk menyelesaikan masalah Jangan orang bikin bingung. Kan selesai digampangkan. Ya sudah mumpung paman sama Pak D sama Pak Le ya. <laughs> Atau si ini atau tetangga saya dua mau pergi ke Mekah. Ya sudah saya ini. Eh, kamu nerima pernikahan saya. Ini satu nerima wakilnya wali. Akadnya di depan depan Ka'bah sana. Tidak apa-apa. Boleh sah. Jadi wakil dengan wakil. Walinya di Indonesia. Pengantin perempuannya di Jepang. Suaminya di Amerika. Atau di Saudi boleh bisa nikah. Hari ini bisa, tinggal telepon saja. Sebab yang namanya taukil boleh dengan telepon. Yang taukil bukan nikah ya. Taukil itu mewakilkan boleh dengan telepon, boleh dengan SMS, boleh dengan surat. Itu taukil. Ya sudah aku pengen nikahnya di Mekah karena calon suaminya di Mekah. Ya sudah, walinya saja mewakilkan ya kepada orang yang di Mekah yang dia kenal, aku wakilkan engkau untuk menikahkan putriku yang ada di Jepang untuk laki-laki yang ada di Mekah. Selesai. Angkah tuka wazawaj tuka mahtubataka fulanah binti kada mewakili yang telah mewakilkan padaku selesai apa yang susah ada nggak ada yang susah makanya kalau sudah diserahkan kepada ahlinya gampang makanya ini juga pernah dulu kan pernah dibahas menurut ahli ilmu itu langsung apanya yang susah apanya yang susah ya pengen nikah orang tuanya sendiri menikahkan ya sudah orang tuanya menikahkan berarti calon mempelai laki-lakinya yang mewakilkan, tidak langsung pakai wakil. Itu sah, jadi beres, nggak ada masalah. Wallahu a'lam biswab. Ah, seorang anak, seorang bapak tidak mengakui anaknya. Atau seorang anak perempuan tidak mengakui bapaknya. Apa sebabnya? Benar-benar bukan anaknya atau bagaimana? Sebab kalau anak hasil pernikahan yang sah halal tidak akan terpisah sampai kapanpun. Ya, kalau pernikahan yang sah dan halal tidak akan terpisah. Biarpun seorang bapak bersumpah seribu kali sumpah bahwasanya kamu bukan anakku, selagi pernikahannya itu adalah sah halal, maka itu adalah anaknya. Seorang anak selagi selama ini dikakui bahwasanya itu adalah anaknya si A, biarpun sang anak saking bencinya kepada orang tua, aku bukan anaknya dia, tetap nasabnya sambung. Jadi nggak ada urusannya. Misalnya seorang anak tidak mengakui bapaknya sebagai bapak, padahal memang anaknya. Itu kan anak kurang ajar. Bagaimana seorang bapak bolehkah nikahkan anaknya? Ya tetap. Bapaknya adalah anaknya, walinya ya bapaknya. Hanya anaknya saja yang kurang ajar, nggak mau mengakui bapaknya. Cuman mungkin tidak mengakui sebagai mengakui akhlaknya, mungkin karena benci akhlaknya. Tapi tetap nasab tidak bisa. Mungkin anak bapaknya naudzubillah, anaknya baik. Bapaknya pemabuk, berzina dan sebagainya. Anaknya malu lalu mengatakan itu bukan bapakku. Itu hanya akhlaknya saja. Nasab tetap sambung. Jawabannya yang kedua, kalau mati tetap saling mewarisi. Sama-sama Islam nggak ada, tetap mewarisi. Biarpun sumpah seorang bapak saking bencinya sama anak, "Nak, tolong kalau aku mati nanti si A itu anakku yang ini paling bandel nih, jangan dikasih waris." nggak ada, tetap dapat waris. Atau itu bukan anakku, tapi selama ini diakui sebagai anaknya, tetap menerima waris. Berbeda yang namanya anak yang sudah dilian nanti. Li'an, li'an itu adalah seorang suami menemukan di perut istrinya adalah bukan dari air maninya. Istrinya ditinggal 10 tahun tiba-tiba isi. Naudzubillah. Maka di saat itu wajib bagi seorang suami untuk melian. Kutuk-kutukan itu nanti. Demi Allah yang ada di perut istriku bukan dari air maniku tapi dari air mani zina. Sungguh demi Allah sampai empat kali yang terakhir laknatullah alaiya in kuntu minal kadibin terkutuk aku kalau aku dusta. Nah ini ini untuk menafikan anak. Kalau tidak nasabnya nyambung nanti. Karena itu istrinya. Na'udzubillah. Itu adalah kotor hina. Dan insya Allah tidak adanya semacam itu. Baik. Kemudian. Uh, hari safar adalah hari ujian. Enggak ada sama. Hari Allah, hari baik. Enggak ada. Kita tidak boleh mempercayai ini hari naas, hari jelek. Hari selasa kliwon adalah hari kehancuran. Enggak ada. Rebuleginya untung. Enggak ada. Jadi sama. Hari kebaikan semuanya. Hari safar adalah hari baik. Ada lagi hari uh, hari akapit ya. Hari sengsara, nggak ada. Tidak ada bulan jelek, tidak ada hari jelek. Hari jelek dan bulan jelek itu adalah bulan kemaksiatan. Lah kalau di bulan Sofar ini kita banyak ibadah, jadi bulan baik. Kalau di bulan Musafar ini melakukan kemaksiatan, jadi jahat. Jadi hari yang jelek. nggak ada, nggak usah dipercaya kayak begitu. Kecuali ilmunya pedukunan. Kalau menikah jangan di bulan Safar ya. Kenapa? Bulan Naas, Wong nikah, pahala hebat di bulan apapun. Jadi yang namanya hari baik adalah hari di saat itu kita semakin dekat kepada Allah. Hari jahat adalah hari jelek adalah hari di saat itu kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah foto. Foto di dalam hadis Nabi Allah itu mengutuk al-musawwirin para penggambar-penggambar. Akan tetapi yang dimaksud gambar ini apa? Yang dimaksud gambar itu apa? Patung jelas. Karena hadis itu datang untuk patung. Karena ceritanya waktu di Habasyah ada patung-patung ya. Patung-patung yang dibuat itu adalah patung tokoh-tokoh agama yang mereka agungkan lalu dibuat patung. Maka saat itu dikutuk. La'anallah al-musawwirin. Allah mengutuk orang-orang yang membuat patung-patung gambar kayak begitu. Kemudian nanti bagaimana gambar yang lainnya lukisan. Ulama berbeda-beda pendapat. Kalau patung sepakat. Itu adalah tidak boleh. Tapi kalau gambar yang tidak ada bentuknya. Maka di sini terjadi dua pendapat. Lukisan ya. Lukisan-lukisan itu. Maka kalau itu lukisan binatang. Lukisan yang bernawa tidak boleh. Kecuali dipotong. Itu lain fotografi. Tapi kalau gambar pohon dan sebagainya nggak apa-apa. Baik, ini adalah pembahasannya panjang, kita ingin simpulkan kepada gambar. Seandainya patung, yakni gambar kayak patung, semacam boneka. Kalau itu untuk mainan anak kecil jadi bo, boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, boneka, itu kan kayak patung gambarnya ya. Ya, kalau untuk orang tua tidak boleh. Tapi kalau untuk anak kecil diperkenankan ini adalah kemurahan dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sangat benar bahwa sangat jelas bahasanya gambar-gambar itu juga tidak apa-apa. Jadi gambar itu boleh. Cuman yang dipermasalahkan adalah pendidikan tadi. Kalau pengen mendidik anak kita benar, jangan mendidik yang bohong. gambarnya itu tidak ada. Kita ambil yang ada saja, tokoh yang lebih dekat dari dia. Ini guru saya, ini gurunya ini, ini guru ini dekat. Jadi gambar-gambar yang susah sudah nih. Fotografi, foto Fotografi ada sebagian mengatakan haram termasuk sebagian ulama India karena menjauhkan ini namanya syaddud darai agar tidak terjerumus kepada uh, kekus kesyirikan karena di sana itu gambar dewa-dewi itu difoto sudah. Dalam lukisan itu gambar dewa-dewi. Sehingga ulama sebagian ulama India itu keras foto pun haram, tapi kebanyakan ulama mengatakan foto itu bukan membuat sesuatu yang baru sebab foto itu adalah ada contohnya aslinya, kemudian disimpan di kamera, setelah itu dicetak. Berbeda kalau melukis. Maka dari itu, gambar-gambar itu tidak ada masalah, apalagi gambarnya orang-orang soleh. Boleh dipajang ya, gambarnya orang yang baik. Tapi kalau seperti gambarnya Imam Ghazali, gambarnya Masya Allah, itu adalah, apalagi gambar buruk, itu adalah dustanya seorang Yahudi. Itu adalah, ada seorang, kalau tidak salah, Imam Ghazali, foto Imam Ghazali yang digambarkan sebagai seorang botak, kemudian uh, buruk. Ini kalau tidak salah yang menggambar adalah seorang Yahudi namanya Gibran, Khalil Gibran itu adalah. Dia adalah seorang penyair juga ya, yang meninggal di New York sana. Memang pakar lukis. Dia ahli melukis. Jadi tidak usah kita memajangkan lukisan-lukisan yang semacam itu. Ya, tidak usah tapi tidak sampai haram karena apa? Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu adalah karena tidak ada khawatir kita masuk bab bohong. Karena tidak seperti itu kita bilang seperti itu. Kalau pengen aman dan selamat betul apa yang dinasehatkan oleh orang tersebut, ambil gambar orang yang sudah jelas saja. Fotonya orang-orang mulia yang kita bisa melihatnya, kita saksikan. Itu si kiai ini, syekh ini, syekh fulan, lebih dekat sehingga lalu bertanya pondoknya di mana? Di sana. Jadi menggam memajangkan gambar itu adalah bukan hanya sekedar tampilan, tapi maknanya yang kita jelaskan. Sebab ada mengajari tempel-tempelan ya, nempel-nempelkan di gambarnya si A, gambar si B, tapi tidak pernah disentuh ini untuk apa? Gambaran yang potong-potong, nah ini ada maknanya. Biar itu gambarnya ulama, tapi anak nggak paham. Nanti kalau ketemu kartun yang lain juga dimainkan. Jadi perlu dimaknai ini adalah orang soleh, kasih Allah, orang baik, kamu nanti harus jadi seperti ini, ini boleh. Jadi itu bagus mendidik daripada dipajang poster-poster yang tidak benar. Tidak apa-apa, diingatkan ini siapa didik, ini siapa ini, siapa ini, Masya Allah. Itu adalah hal-hal yang ah, baik. Itu termasuk mendidik anak kecil. Hukumnya haram. Eh, jangan boneka saja diperkenankan bagi anak kecil, apalagi urusan gambar untuk anak-anak kecil. Baik, kemudian masalah ini ada pertanyaan tertulis. Seringkali dalam satu masalah anak dan orang tua tidak sepaham. Oh tidak, tidak sering. Kadang-kadang sering. Kalau make ini jadi kalau buat ngukur bajunya orang jangan pakai badan sendiri ya. Ini biasanya karena mungkin dia problem, semoga Allah menyelesaikan problem dalam rumahnya. Ini seringkali dalam satu masalah anak dan orang tua tidak sepaham. Dan jika anak melakukan kesalahan dan hal yang orang tua tidak suka, seringkali orang tua memarahi dan mengucapkan kata-kata kasar. Bukankah apa yang diucapkan orang tua akan diikuti anaknya? Bagaimana mengontrol emosi saat anak kita melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang tua cengkel? dan bagaimana cara menjaga hubungan antara anak dengan orang tua agar tidak salah paham. Baik, kita pernah menyebutkan, paksalah anakmu dengan cara tidak terpaksa. Paksa anak, Anda punya keinginan, pengen jadi apa anakmu? Kita paksa anak kita dengan cara tidak terpaksa. Kerudung paksa tapi dengan tidak paksa. Jadi dokter paksa atau tidak paksa. Pengen mondok paksa tapi dengan tidak terpaksa. Gimana caranya? Jauh-jauh hari sudah dikasih mukotimah. Bayangkan suruh mondok gara-gara apa? Enggak lulus SMA. doh kan kacau. Enggak dipersiapkan dari dulu. Kiai Kiainya pusing itu. Paling bandel di pondok tuh, Gara-gara SMA enggak lulus pondokin saja. Lah, salah. Kalau pengen mondokin umur berapa bu mau dipondokin? Ya nanti tamat SMP. Mulai dari SD itu sudah diingatkan nanti ke pondok. Sering ziarah, sering main. Sama. Kalau pengen anak kita jadi dokter. Jangan dia lagi seneng ilmu arsitek keinsinyuran. Tak taunya pak suruh masuk ke dokteran. Ngambek tuh. Jadi dari awal mulai dari SD sering diberikan buku kesehatan, pentingnya merawat kesehatan, pahalanya merawat orang, sehingga tertanam rasa senang. Maksudnya kita paksa tapi tidak terpaksa itu. Jadi dari awal kita arahkan pengen apa sih anak kita? Harus. Lah kalau nyuruh anak kita pakai kerudung jangan di saat SMA saja lalu pakai di kerudung. Mulai kecil disenangkan kerudung. Ih, Masya Allah baiknya anak ini. Eh, pakai kerudung. Suruh sholat. Jangan di saat tambias umur 7 baru sholat. biar mau 5 tahun dia jadi sholat dulu. Nah, ini maksudnya paksa anak kita. Orang tua jangan pakai seperti orang tua. Tidak tahu pendidikannya dari mana. Anak kan sudah berpikir terserah. Oh enggak, anda punya keinginan dong. Lah anak kan sudah punya kemauan. Dia bisa milih sendiri. Oh enggak, anak belum bisa milih. Anak itu kepengaruh. Karena anda tidak pernah ngomong, dia kepengaruh sama temannya. Betul enggak? Ya. Anak kita pengen begini karena kepengaruh sama temannya. Coba anda yang mempengaruhi, hebat. Jadi anak itu ngikut itu. Ya saya kan harus mencari kecenderungannya. Kemampuan iya kalau kecenderungan tidak. Kemampuan iya anak saya ini bebel, agak ini lamban, keahliannya ini, teruskan ini. Tapi kalau mengarahkan tidak, orang tua punya hak. Dan dia orang tua cerdas tidak akan susah urusan ini. Jadi dari kecil diarahkan, jangan sampai seperti ini. Kadang-kadang Masya Allah, tidak pernah diperkenalkan anaknya urusan jilbab. Kirian gede, awas nak jilbaban. Kalau tidak jilbab masuk neraka, dosa. Papa tidak mau dosa begini. Eh, papa ini ngapain? Ngelindur kali ya? Hah? Selama ini nggak pernah ngomong, tiba-tiba ngomongnya. Tidak. Dari awal. Diajari. Semua keinginan kita itu apa? Dikasih mukaddimah. Mukaddimah itu penting. Agar anak itu siap untuk mendengar omongan kita. Masa kalau pinjem duit atau sama minta duit saja pinter. Kalau minta sama suaminya, bro, bang gimana bang, baik semua ya. Aduh, Masya Allah, abang ini kemana? Yuk, kapan ke rumah nenek? Mana nenek? nanti kita hilang sebelahnya. Eh, itu ujungnya ya. Mau pinjem duit, Masya Allah, ceritanya bu, baik, Masya Allah. Setengah jam, sampai bingung mau ngapain, ini ngomong banyak. Ujungnya apa? Aduh, punten, saya butuh duit, eh. Kalau urusan ngutang pinter eh, ngasih basa-basi. Ini kepada anak kasih mukaddimah, didik anak. Sehingga orang tua tidak perlu berselisih kayak begini ini. Kenapa anak tidak sepaham sama orang tuanya? Gimana bisa sepaham? Memang selama ini tidak pernah diajak komunikasi, tidak diarahkan. Sehingga kalau perlu sampai hobi makan itu bisa sama kalau bapaknya baik diajari. Bapaknya suka ketela, ketela, bapaknya suka roti, roti, baik ini ini. Coba lah ibunya suka coklat. Niru tuh anak. Ya enggak? Yang repot bapaknya ini. Coklat berapa harganya tuh? Nah, jadi dibiasakan. Jadi kalau ada semacam ini bagaimana? Orang tua yang cerdas, orang tua yang punya kuasa, maka paksalah anakmu itu sesuai dengan keinginanmu dengan cara yang tidak terpaksa. Jangan percaya dengan omongan orang, bebas biar dia memilih. Oh tidak. Kalau Anda tidak mengarahkan, dia akan musyawarah sama orang yang di luar. Eh, kamu cantik, suaramu bagus. Eh, daftar jadi artis aja ya kan? Salah, kenapa bapaknya tidak pernah ngomong? Suaramu bagus nak untuk baca Al-Quran. Coba karena bapaknya nggak ngomong jadi artis. Nah, anaknya Ustadz jadi artis, aneh atau tidak? Anaknya Pak Haji ini Jadi begitu, jadi kita itu yang cermat. Mau diarahkan. Jadi karena betul digambarkan. Anak itu kayak kertas putih. Orang tua yang membawa kemana? Memang ada bakat. Tapi bakat itu bisa diarahkan bisa anak orang mengarahkan anaknya semuanya jadi dokter bisa. Anaknya semua arahkan jadi. Makanya biasanya kalau anaknya anaknya dokter jadi dokter, tidak semuanya ya. Anaknya dokter jadi dokter karena apa? Dari awal dia sudah mendengar tentang apa aktivitas orang tuanya, keahlian orang tuanya, maka akan terbawa itu sang anak. Dan sebetulnya itu itu kan tidak disengaja. Disengaja juga bisa. Itu kan tidak disengaja ngikut anaknya tentara, mikir jadi tentara, pakai bajunya, kaosnya, jalannya pun siap, kan begitu ngomongnya. Lah ini karena apa? Niru. Padahal orang tua sebetulnya bisa memaksa, saya ingin jadi apa ya? Ya Allah, anakku ingin saya jadikan orang yang begini. Ya sudah, dari kecil. Sudah musyawarah sama bapaknya, "Pak, kita pengen anak kita yang ini jadi ustad Yang ini jadi dokter. Caranya gimana? Setiap kata berbeda. Kalau sama ini, Masya Allah, Nanti kalau kamu nolong orang lihat pahalanya kayak apa. Orang sakit, kalau orang sakit butuh pertolongan enggak? Lagi nolong seneng, eh, tertanam. Yang Ustad, Masya Allah kamu jadi Ustad, Ini jadi pembimbing orang. Setiap saat diajak bicara yang semacam itu, maka secara otomatis anak itu nanti akan terbawa. Setelah terbawa ke pengaruh, lah yang ada di benaknya adalah keinginan orang tuanya, nggak akan berselisih dengan orang tuanya. Ini Baik insyaallah sampai di sini karena waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna bil iman. Allahumma ya akramal akramin akrimna bil ihsan Allahumma ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna bil islam Allahumma ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna bil taqwa Allahumma ya Rabbana wa ya akramal akramin akrimna bima akramta bihi ibadaka salihin. Allahumma ya Allah, berikan ya Allah kepada kami ya Allah keimanan. Berikan kepada kami Islam yang sesungguhnya. Berikan kepada kami ya Allah ihsan. Berikan kepada kami ketakwaan ya Allah. Dan berikan kepada kami seperti apa yang telah kau berikan kepada orang yang kau muliakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah kami yang hadir di tempat ini. Hamba-hambamu yang bodoh ya Allah. Kami semua adalah bodoh jika engkau tidak mengajar kami, ya Allah. Maka ajarkan kepada kami kebenaran, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang sesat, ya Allah. Jika engkau tidak membimbing kami, maka bimbinglah kami menuju jalan yang kau ridhoi. Kami adalah lemah. Jika tidak kau beri kepada kami kekuatan, maka berikan kepada kami kekuatan. Kekuatan untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Kadang, ya Allah kami menjadi lemah karena kasih sayang kami. Kadang kami tidak bisa marah kepada anak kami karena kami sayang. Kadang kami diam saat ke anak kami melanggar karena kami sayang ya Allah. Maka jadikan kasih sayang kami kepada anak kami adalah kasih sayang yang sesungguhnya dan jangan sampai kami tertipu dengan kasih sayang palsu ya Allah Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau ridhoi, anak-anak yang kau cintai, anak-anak yang mencintaimu, anak-anak yang menjadikan kami selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah kemudahan dalam segala urusan kami. Jagalah iman kami, jagalah akidah kami, jagalah anak-anak kami, jagalah hati kami dari riak, dengki, sombong dan dendam ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu yang paling susah Ya Allah. Itu yang paling sulit bagi kami. Tapi bagimu itu dah tidaklah sulit. Ya Allah gantilah di hati kami dengan kecintaan kepada sesama kami. Kecintaan kepada keluarga kami. Ya Allah jadikanlah kami semua para suami-suami ini. Dan para istri ini. Mereka semakin saling mencintai karenamu Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang belum menikah Ya Allah Berikan kepada mereka pasangan Orang-orang yang kau cintai Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh Solehah Ya Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami Dan berikan kepada kami keistikomahan Ya Allah dan sampaikan pahala majlis ini kepada orang yang telah mendahului kami ya Allah sampaikan pahala majlis ini kepada orang yang biasa hadir tapi tidak bisa hadir pada kesempatan ini ya Allah dan sampaikan pahala yang ada yang kau berikan pada kami saat ini kepada berikan kepada orang-orang yang ke, ke, kelak bakal hadir di tempat ini ya Allah berikan kepada kami istiqomah istiqomah dengan iman, istiqomah dengan la ilaha illallah dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami kelak di saat kau cabut nyawa kami, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah Mohon maaf dan mohon doa selalu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.